dalam kitabnya Subul Salam bahwa qada'ul hajah al-hajah yaitu kinayah perumpamaan an khurujil baul wal ghaid perumpamaan untuk buang air kecil wal ghaid dan buang air air besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza jalasa ahadukum an hajatihi fala yastaqbal qibla wa la yastabdiruha." Apabila di antara kalian membuang hajatnya. Berarti hajat di sini yaitu kinayah perumpamaan buang air kecil dan juga buang air besar. Nah. <clears throat> Dan di sini akan disebutkan tentang adab-adab baik yang berkaitan tentang buang air kecil ataupun buang air besar. Berkata Fudahullah Ta'ala ilam وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه Berkata Allah Ta'ala Ehem Ketahuilah Wafakunillah wa iyaka wa jami'al muslimin Semoga Allah memberikan taufik Pada kita dan engkau Wa jami'al muslimin Dan semua kaum muslimin Anna dinana kamilun mutakamilun Sesungguhnya agama kita ini adalah Agama yang sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhu an-nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Tidak meninggalkan sedikit pun hal-hal yang diperlukan dibutuhkan oleh manusia dalam agamanya wa dunyahum dan juga dalam dunianya illa bayyanahu kecuali di dijelaskan. Wa min adabu qada'il hajat. Dan di antaranya yaitu tentang adab adab seseorang membuang hajatnya. Syekh Shalih Abdullah taala di sini menyebutkan bahwa agama kita ini sempurna bahwa permasalahan yang sekecil apapun itu semuanya telah dijelaskan. Bahkan tata cara buang air kecil ataupun buang air besar itu semuanya telah di, dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu Dan di sana terdapat dalam hadis Salman radhiyallahu taala anhu ketika Salman ditanya oleh orang-orang musyrik mengatakan kepada Salman Qad 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah bahwa nabi kalian maka nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian semuanya sampai buang air besar maka Salman menyebutkan ajal. Nah, bahwa Nabi Alaihissalam telah mengajarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana tata cara buang air besar. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang pembahasan-pembahasan yang insyaallah taala kita akan baca. Wa min dzalika adabu qada'il hajat. Itamayyaz an-nas alladhi karramahu Allah 'anil hayawan bima karramahu Allah bih. Bahwa di antara adab-adab qada'il hajat yaitu untuk membedakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepada manusia dengan hewan-hewan karena manusia berbeda dengan binatang. Kadang binatang buang air kecil di mana saja. Buang air besar di mana saja. Sedangkan manusia yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan. Di sana terdapat adab-adab tata cara bagaimana tata cara buang air kecil dan juga buang air besar. Untuk membedakan antara manusia dengan dengan binatang. Wa qala hafidhullah ta'ala wa dinuna dinun nadhafa wa dinut tuhur. Dan agama kita adalah agama yang bersih. Agama yang suci. Fahunaka adabu syar'iyyah تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. dan di sana terdapat adab-adab syariah yang dikerjakan inda dukhul khala ketika seseorang masuk ke jamban ke WC wa qada'il hajat dan juga keadaan-keadaan ketika membuang hajatnya yang sebagaimana nanti akan di, disebutkan oleh Syekh Saleh Hafidhullah Ta'ala <clears throat> yang pertama jadi sebutkan di antara adab-adab qadail hajah qala hafidhullah ta'ala fa'idha idza arada al-muslim dukhul al-khala wa huwa al-mahall mu'addu li qadail hajah فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث Berkata Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala Faidah arad al-Muslim Dukhul al-Khala Apabila seorang Muslim ingin masuk Ke WC Ke jamban Wahuwa Al-mahallu mu'addu liqadai al-hajah yaitu tempat yang disiapkan untuk membuang hajatnya. Fa'inau yustahab belahu ayyakul Bismillah, a'udhu billahi minal khubthi wal khabais. Disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan Bismillah, a'udhu billahi minal khubthi wal khabais. Yang pertama di antara adab-adab qadha'il hajah yaitu disunnahkan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika wal khaba'ith. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi wasallam apabila masuk ke WC beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti akan sebutkan apa itu khubuthi, apa itu khaba'ith. Ini adab yang pertama tentang adab seseorang membuang hajatnya. Disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena WC jamban adalah tempat buang kotoran. Buang air kecil ataupun buang air besar sehingga seseorang disunahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan buang air kecil ataupun ketika akan buang air besar masuk ke kejamban Dan juga di antara doa ini faidahnya untuk menjauhkan seseorang dari was-was. Karena was-was adalah termasuk dari godaan-godaan syaitan yang seseorang senantiasa untuk menjauhkan dari was-was. Kadang ada orang yang buang air kecil sampai setengah jam. Was-was siram lagi kemaluannya siram lagi kemaluannya. Kayaknya sebelah kiri belum bersih. Kayaknya sebelum sebelah sebelah kanan belum bersih. Terus. Dan ada seseorang yang buang air besar bahkan sampai satu jam. Kenapa? Was-was. Kemungkinan sebelah sini belum bersih. Sebelah sana belum bersih. Dan ini adalah merupakan godaan-godaan syaitan. Sehingga seseorang ketika akan masuk ke WC ke jamban disunnahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. Dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal wal khaba'ith. Nah. Di sini sebutkan fa inna yustahab lahu an yaqul bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagaimana tadi disebutkan min hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sana terdapat ziyadah bismillah. Pertama kali sebutkan bismillah. Ziyadah bismillah ini para ulama menyebutkan bahwa ziyadah ini ziyadah dhaifah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Tamamul Minnah Beliau menyebutkan bahwa ziyadah bismillah di pertama kali doa hadis Anas bin Malik ini ziyadah syadzah. Ini ziyadah syadzah itu ziyadah yang menyelisih pengriwayatan yang sahih. Karena ziyadah bismillah di sini di luar Bukhari dan Muslim. Di luar Bukhari dan Muslim dan Syekh Albani mengatakan bahwa ziyadah ini adalah ziyadah dhaifah, syadzah. Sehingga seorang ketika akan masuk berdoa berdoa sebagaimana doa Nabi sallallahu Alaihi wasallam tanpa ziyadah karena ziyadah bismillah di sini dhaifah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam kitab disebutkan A'udzubillah minal khubsi Ada sukun, khubsi Dan di sini boleh dibaca khubthi minal khubsi dan juga boleh dibaca minal khubsi dengan dhammah nun. Dua-duanya jaiz. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dengan dhammah ba khubuthi afwan tadi saya katakan nun bukan nun tapi ba minal khubuthi atau minal khubuthi dengan sukun ba atau dengan dommah ba dua-duanya jais Allahumma ini a'udzubika minal khubthi wal khaba'is atau Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala nah. dan di dalam mengucapkan doa ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih yaitu sebelum dia masuk ke ke WC. Di dalam hadis disebutkan karena Nabi alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika al khubuthi wal khaba'ith. Idza dakhala al-khala yaitu ketika Nabi akan masuk. Ini sebelum masuk ke ke WC. Karena apabila dalam WC tidak boleh seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Nawais adalah tempat tempat kotoran. Sehingga dibaca di di luar, bukan di di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan makna dari al khubuthi wal khaba'ith dikatakan oleh para ulama bahwa al khubuthi adalah syaitan laki-laki syaitan laki-laki wal khaba'is yaitu syaitan perempuan khubuti wal wal khaba'is Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal wal khubais. Naam. Wa qala Ta'ala wa yuqaddimu rijlahu al-yusra dikatakan oleh Al-Habib Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih ketika di WC doanya ketika sebelum masuk ke ke WC. Sedangkan apabila di luar kadang seseorang sedang dalam perjalanan tidak dapatkan WC di luar misalkan di hutan lain sebagainya al habib Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih membaca doa ini ketika seseorang mengangkat pakaiannya angkat pakaiannya baru dia berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal wal khaba'ith. Karena berbeda dengan di WC. Kalau WC ada tempat, ada tempatnya. Sehingga sebelum masuk doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan ketika di hutan atau tempat-tempat yang lain yang di sana tidak tertutup, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi ketika mengangkat pakaiannya. Ketika angkat baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. وقال حفظه الله تعالى ويقدم رجله اليسرى هذا الدخول وإن الخروج يقدم رجله اليمنى dan mendahulukan kakinya yang kiri ketika masuk Wa indal khuruj yuqaddim rijlahu al-yumna. Dan ketika keluar mendahulukan kakinya yang yang kanan. Wa yaqul ghufranak. Dan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ghufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba al adza wa 'afani Dan yang disunahkan seorang ketika keluar dari WC ketika akan masuk mendahulukan kakinya yang kiri. Ketika keluar mendahulukan kakinya yang yang kanan. Karena WC itu adalah tempat kotor. Tempat seseorang buang kotoran. Sehingga seseorang dahulukan kakinya yang kanan. Berbeda dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid disunnahkan untuk mendahulukan kakinya yang kanan. Kenapa? Sesuatu yang dimuliakan. Tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan minas sunnah termasuk dari sunnah Ya sunnah Nabi Alaihi Wasallam ketika masuk ke masjid mendahulukan kakinya yang kanan dan minas sunnah ketika keluar dari masjid mendahulukan kakinya yang yang kiri karena masjid adalah merupakan tempat yang mulia tempat ibadah berbeda dengan tempat-tempat yang kotor mendahulukan kakinya yang kanan ke WC tempat kotor atau seseorang membuang kotoran dengan tangan kiri sudah buang air kecil, bersihkan kemaluannya dengan tangan kiri. Atau sudah buang air besar, bersihkan dengan tangan kiri. Kenapa? Membuang kotoran. Sedangkan sesuatu yang mulia dengan yang kanan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Muttafaqun alaih. Hadis hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyukai sebelah kanan mendahulukan yang kanan fitarajjulihi ketika bersisir karena bersisir berhias sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala wa ketika memakai sandal Kenapa Nabi alaihi wasallam menyukai sebelah mendahulukan kanan ketika memakai sandal? Karena dengan memakai sandal adalah terhindar seseorang dari menginjak kotoran. Sehingga dahulukan dengan kaki yang kanan. Sedangkan melepas dengan kaki yang kiri. Ofituhuri dan juga berwudu. Nabi menyukai mendahulukan yang sebelah kiri eh, sebelah kanan afwan dalam berwudu Nabi mendahulukan sebelah kanan sehingga sesuatu yang baik lakukan dengan sebelah kanan baik tangan kanan ataupun kaki yang kanan sesuatu yang kotor atau yang jelek dahulukan dengan yang yang kiri baik tangan kiri ataupun kaki yang yang kiri <clears throat> wa yaqul dan mengucapkan gufranak punya arti ampunanmu Alhamdulillahilladzi azhaba anni anil adha wa afani Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi azhaba anni al-adha wa afani yang telah menghilangkan dariku kotoran wa afani dan telah memberikanku keselamatan atau penyembuhan. Ketika seseorang keluar dari WC, disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan gufronak. Hadis bahwa Nabi alaihi wasallam ketika keluar dari WC mengucapkan gufronak dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi dan ziyadah alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani hadis ini yaitu hadis Abi Dar dan juga hadis Anas bin Malik dan ziyadah ini alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani dibaifkan oleh para ulama sebagaimana dibaifkan oleh Al Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam Syarah Al Muhadzab dan juga dibaifkan oleh Syekh Al-Bani rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Tamamu Al-Minna. Sehingga yang disunahkan ketika masuk ke WC berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais ketika keluar berdoa kufranak tambah tambahan alhamdulillahilladzi adhaba anni ada wa afani وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأداء ونحوه Dikatakan Hafidahullah Ta'ala bahwa mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk ke WC dan keluar dengan kaki yang kanan Wa dzalika li'anna al-yumna tusta'malu ma min sya'ni takrim wa tajmin. Karena yang kanan digunakan dalam urusan-urusan yang mulia. Wa tajmil dan sesuatu yang berhias, yang indah, yang bagus. Wal yusra dan kiri tusta'malu ma min sya'nihi izalatil izalatul ada wa nahwi. Yaitu digunakan seseorang dalam urusan-urusan membuang kotoran dan yang lainnya. Yang kedua, di antara adab-adab qada'il hajah, fa idza arada ayaqdi hajatahu fi qada'in fi fada'in, afwan, fa idza arada ayaqdi hajatahu fi fada'in ay في غير محل معد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك berkata Hafidhullah Ta'ala di antara adab-adab seseorang membuang hajatnya فإذا أراد أن يقضي حاجته في فضائل apabila seseorang ingin membuang hajatnya di luar ini bukan dalam WC tapi di di tempat luar Ayat fi ghairi mahalli mu'addil liqada'il hajah di tempat yang tidak disediakan untuk membuang hajatnya di hutan, di padang pasir atau yang lain sebagainya fa innahu yustahabbu lahu ayyabu'uda nas disunahkan bagi dia untuk menjauh dari manusia bihaitsu yakunu fi makanin khalin yaitu di tempat yang sepi wa yastatira 'anil ambari dan menutup dari pandangan-pandangan manusia bihaidin dengan dinding atau syajaratin atau pohon, au ataupun yang yang lainnya. Di antara adab-adab dari kubail hajah yang diantaranya ketika seseorang buang air kecil ataupun buang air besar di luar bukan di WC. Ketika dalam perjalanan tidak mendapatkan eh, tempat WC atau lain sebagainya dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala disunahkan baginya untuk menjauh dari pandangan manusia. Hal ini sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Mughirah, ambilkan untukku al-idawa seember air. Fantalaq hatta tawara anni faqad hajatu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pergi sampai tidak terlihat olehku. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membuang hajatnya. Dalam hadis ini hadis Mughirah bin Syu'bah merupakan dari adab-adab dalam buang air kecil dan juga buang air besar apabila seseorang di luar untuk menjauh dari pandangan manusia Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam apabila beliau akan membuang hajatnya menjauh apa ada dan Nabi alaihissalatu wassalam sebagian dalam hadis yang tadi kita sebutkan menjauh dari Mughirah bin Syobah sampai tidak terlihat karena di dalam membuang hajatnya seseorang senantiasa membutuh memerlukan membuka auratnya Jangan sampai auratnya itu terlihat oleh orang lain. Lebih-lebih ketika buang air besar. Dan para ulama menyebutkan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, buang air kecil dan buang air besar itu berbeda. Buang air kecil walaupun orang di situ kita di luar dalam luar tidak begitu jauh fahada jais hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika buang air kecil Hudaifah melihat Nabi alaihi salatu wasallam membuang uh, air kecil sedang dalam keadaan berdiri terlihat oleh Hudaifah sehingga para ulama mengatakan bahwa buang air kecil dan buang air besar berbeda kalau buang air kecil, nggak perlu menjauh sekali. Cukup ada tempat penghalang bagi dia untuk tidak terlihat oleh manusia. Bahkan kalau terlihat setengah badannya juga tidak mengapa. Yang jelas jangan sampai terlihat auratnya. Karena buang air kecil dengan buang air besar itu berbeda. Buang air kecil cepat selesaikan hajatnya, cuci kemaluannya, selesai. Sedangkan buang air besar membutuhkan waktu yang cukup lama. Membutuhkan untuk membuka uratnya. Dan buang air besar ada bau-bau yang tidak sedap. Bahkan terdengar suara-suara. Sangat dalam keadaan mencret misalkan. Menjauh. Karena kalau dia mendekat akan tercium bau yang tidak sedap. Terdengar suara-suara ketika buang air besar. Sehingga dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alai dalam Syarh Muhadzab bahwa dalam buang air kecil itu lebih akhaf lebih ringan dari buang air besar sehingga ketika seseorang di luar buang air kecil Cukup tempat yang uh, tidak jauh dari manusia yang jelas tertutup. Kemudian sedangkan buang air besar harus betul-betul jangan sampai baunya tercium oleh manusia ataupun terdengar suara ketika buang air besar. Karena butuh waktu yang cukup lama berbeda dengan buang air air kecil. enam ini diantara adab-adab di dalam membuang hajatnya. Wa minal andor bihaidin au syajaratin au dzalik dan menutup dari pandangan-pandangan manusia dinding ataupun dari pepohonan. Nah, sehingga seorang ketika buang air kecil, buang air besar, jangan sampai terlihat oleh manusia. Nah, berbeda dengan ketika di albunyan ada bangunan. Karena sudah tertutup sehingga seseorang ketika dalam bangunan berbeda dengan tempat yang di di luar. Allah hafidhahullah taala wa yahramu ayastaqbil al-qiblat aw yastadbirha hala qada'il hajah بل ينحرف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال Walistidbariha hala qada'il haja. Dikatakan oleh Hafidahullah taala diharamkan seseorang untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang hajatnya. Bal harifu anha akan tetapi dia mengambil arah yang berbeda. Karena Nabi alaihi wasallam melarang Seseorang ketika buang air kecil ataupun buang air besar untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, dan di antara adab-adab membuang hajatnya, seseorang senantiasa jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Dan para ulama mengatakan bahwa al-kiblat hikmah di dalam membuang hajat tidak ke arah kiblat untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena keakana kiblat Ka'bah adalah Baitullah. Kiblatnya orang salat. Wasilah antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah sehingga untuk untuk memuliakan kiblat janganlah seseorang buang air kecil ataupun buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi mengatakan dalam hadis Abi Ayyub, "La tastaqbilu kiblat ولا tastaddiruha bi ghaitin wala bi baulin walakin syarriku Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Walakin syarriqu au gharribu akan tetapi hadaplah ke hadap timur ataupun menghadaplah ke arah barat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seperti ini, menghadaplah ke timur ataupun ke barat karena Madinah itu posisinya di utara Ka'bah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Syarriku au gharribu." Ini buang air kecil atau buang air besarlah menghadap ke timur atau menghadap ke ke barat. Akan tetapi posisi di kita di Indonesia karena posisi kiblat itu sebelah barat sehingga dilarang seseorang untuk membuang hajatnya ke sebelah barat. Sehingga dilakukan posisi kita di Indonesia ketika buang air kecil ataupun buang air besar menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan ke arah utara ataupun ke arah selatan nah. sedangkan Nabi mengatakan syariku au ribu karena posisi waktu itu di Madinah Madinah posisinya di utara Ka'bah sedangkan di kita bahwa kiblat itu sebelah barat sehingga seseorang ketika buang air kecil ketika atau buang air besar menghadap ke utara atau menghadap ke ke selatan. Nah. <clears throat> Wa qala Abidallahu taala wa alaihi ayat harza min rashashil bol ayusiba badanu aw thawbahu fayartadu li baulihi makanan rikhwah hatta la yatatayaru alaihi syai'un minhu dikatakan Allah taala wa alaihi ay yataharraza min rasyashil baul bagi dia untuk menjaga dari percikan-percikan air kencingnya ayusiba badanahu aw thawbahu yakni percikannya tadi bisa mengenai badannya atau mengenai pakaiannya. Fayartadu lima makanan nikhwah Dan hendaklah seseorang mencari tempat yang lunak ketika buang air kecil. Hatta la yatatayaru alaihi syai'un minhu. Sehingga tidak menimbulkan percikan dari percikan air kencingnya. Hal-hal yang perlu dijaga seseorang ketika buang air kecil untuk menjaga dari percikan-percikan air kencingnya. Karena sebagaimana yang nanti kita akan bahas pada eh, adab-adab yang berikutnya, percikan-percikan air kencing itu bisa menyebabkan seseorang diadab di alam kuburnya. Suatu perkara yang orang menganggap itu perkara yang biasa. Padahal itu adalah merupakan perkara yang seseorang bisa diadab di alam kuburnya. Sehingga di sini disebutkan seseorang ketika buang air kecil, buang hajatnya, senantiasa menjaga dari percikannya. Dan Syekh Soleh Habibullah Ta'ala mengatakan, jangan sampai terkena badannya ataupun pakaiannya. Fayartadu li boli makan likhwah. Rihwan. Tidaklah seseorang mencari tempat yang lunak. Biasanya kalau di WC tempat kita sekarang itu keramik itu bisa menimbulkan percikan. Berbeda dengan makanin rihwan, tempat yang lunak. Contohnya ketika di luar seorang kencing di sana di di tanah karena ketika percikan air kena tanah tidak menimbulkan percikan, tersap ke tanah. Berbeda di keramik sehingga hal ini perlu dijaga. Seseorang ketika buang air kecil di luar misalkan bukan di di WC untuk senantiasa menjaga jangan sampai percikan air kencingnya tadi mengenai badannya ataupun badannya pakaiannya ataupun badannya. Contohnya, jangan seseorang buang air kecil berlawanan dengan arah angin. Arah angin ke sini, dia kencing ke sana. Sehingga ketika dia buang air kecil, angin bertiup kencang, percikannya tadi mengenai badannya, mengenai tubuhnya. Sehingga seseorang ketika arah angin menjauh sana, hadap sana arah angin ke arah sana, dia membelakangi dari arah arah angin agar tidak terkena dari percikan-percingan air kencingnya. Dan juga seseorang senantiasa karena yang afdol di dalam buang air kecil adalah duduk. Kenapa dikatakan oleh para ulama dengan duduk seseorang bisa terhindar dari percikan-percikan air kencingnya boleh dengan berdiri hal ini sebagaimana Hudzaifah Ibnu Yaman melihat Nabi alaihi salatu wasallam kencing dengan berdiri dan Aisyah menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kencing dengan barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kencing dengan berdiri maka dia telah dusta Aisyah mengatakan hal seperti ini ini sesuatu yang diketahui oleh sahabat yang lain oleh Hudzaifah bin Yaman dengan ini para ulama yang mengatakan bahwa yang afdol dalam buang air kecil adalah dengan dengan duduk. Kenapa? Karena dengan duduk akan terjauhkan dari percikan air kencingnya. Kalau seorang ketika duduk, posisi kencingnya tadi akan menjauh. Berbeda dengan berdiri. Dari atas ke bawah, percikannya bisa ke depan, bisa ke arah kita. Sehingga betul-betul di, dijaga sirwalnya diangkat, pakainya diangkat. Karena seseorang apabila mengenai badannya akan terasa. Berbeda dengan apabila mengenai pakaiannya. Seperti tidak terasa. Sehingga harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Qala rahimahullah qala hafidahullah taala wa yajuzu lahu ayyamasa wa la yajuzu lahu ayyamasa farjahu bi Wa kadzalika la yajuzu lahu ay yaqdi hajatahu min fi tariqin nas aw fi dhillihim aw mawarid miyamihim لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك لما فيه من أضرار بالناس وأديتهم di antara adab-adab dalam membuang hajatnya, wala yajuz lahu ayyamassa farjahu biyaminihi. Janganlah seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Hal ini sebagaimana larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang seseorang untuk ayastanjia biaminihi. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa membersihkan kemaluan karena membersihkan kotoran dengan tangan kirinya. Bukan dengan tangan kanannya. Karena tangan kanan adalah sesuatu yang dimuliakan. Dengan ini Nabi SAW melarang seseorang untuk menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini seseorang ketika buang air kecil nah, bagi dia supaya percikan air kencingnya tadi kemaluannya dipegang ketika kencing dan jangan memegang dengan tangan kanannya. Karena hal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Wasallam. Akan tetapi pegang tangannya dengan tangan kirinya, pegang kemaluannya dengan tangan kirinya. Wakadali kadzalika la ayak dia ayaqdi hajatahu nas. Dan juga tidak boleh seseorang untuk membuang hajatnya di tempat jalannya manusia au ataupun di tempat berteduhnya mereka au mawaridi atau tempat sumber air mereka Linahi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an dzalik karena larangan dari Nabi alaihi salatu lima fi min adrar bin nas wa adiyatihim dikarenakan terdapat madarat madarat bin nas wadiat ini juga bisa menyakiti mereka. Di antara adab-adab dalam membuang hajatnya dikatakan oleh hafidhullah Ta'ala, seseorang jangan membuang hajatnya fitorikin nas, di tempat lalu lalangnya manusia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang. Bahkan hal ini bisa menjadi penyebab seseorang dilaknat oleh Allah. Dilaknat sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Ittaqu al-la'inain. Jagalah oleh kalian dua penyebab seseorang bisa dilaknat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang-orang yang membuang hajatnya fi tariqin nas, di tempat lalu lalangnya manusia au fi dhillihim atau di tempat berteduhnya mereka. Nah, Sebagaimana disinggung di, di awal kitab, Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahwa di antara adab-adab mempelajari adab-adab qabail hajah untuk membedakan manusia dengan binatang. Karena bani, karena binatang tidak peduli BAB di mana saja, buang air di mana saja. Sedangkan manusia senantiasa diajarkan jangan buang air kecil atau buang air besar di tempat lalu lalangnya manusia. Kenapa? Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, lima fi min bin nas. Karena bisa menyakiti manusia. Orang akan lewat, tutup hidungnya. Kenapa? Bau pesing. Orang akan lewat, tiba-tiba menginjak kotoran manusia. Gimana perasaannya? Kondok. Kadang keluar kata-kata yang kasar. Kenapa? karena dia jengkel orang yang melakukan buang air kecil ataupun buang air besar di tempat lalu lalang manusia. Dan Nabi Alaihissalam mengatakan, "Aufidillihim" atau di tempat-tempat berteduhnya mereka, di halte tempat pemberhentian, bis nunggu bis, di taman misalkan atau lain sebagainya, buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Ini semuanya bisa menyakiti mereka. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqula inain. Jagalah kalian, jangan sampai terkena laknat. Itu orang-orang yang buang air kecil ataupun buang, air besar di tempat-tempat lalu lalangnya manusia. Kemudian di sini sebutkan aufi di miyamihim atau di sumber air mereka. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi wasallam juga melarang dalam riwayat Abu Daud wal mawarid dan sumber-sumber air. Karena sumber air itu dipakai untuk mak untuk minum, cuci pakaian, untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Tiba-tiba ada kotoran manusia. Perasaan orang lain ketika mendapatkan hal seperti itu pasti akan menyakitkan. Dan hal ini semuanya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hal ini sering terlihat orang-orang yang buang air kecil di tempat-tempat yang sepi, kencing situ kemudian pergi. Tidak peduli orang lain mau lewat atau orang lain terkena najis yang lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain. Hal ini senantiasa bagi kita menjauhkan ketika seseorang ingin buang air kecil ataupun buang air besar, tidak ada tempat, maka cari tempat-tempat yang bukan dipakai untuk lalu lalang manusia di jalan atau di tempat berteduhnya mereka. Nah, karena hal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. ولا يدخل <clears throat> mawdi al-khala bishay'in fihi dhikrullah azza wa jalla aw fihi Qur'an fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi dhikrullah jaza lahu dukhul bihi wa yughatti dikatakanlah Allah taala wala yadkhul mawdi al-khala bishay'in fihi dhikrullah azza wa jalla janganlah seseorang memasukkan ke WC di sana sesuatu yang terdapat dikir Allah Subhanahu wa taala. Au fi Quran ataupun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Fa in khafa 'ala ma ma'ahu mimma fi dzikrullah jazalahu dukhul bihi wa yughti. Apabila seseorang takut hilang di sana terdapat al eh, bacaan dikir Allah Subhanahu wa taala jazalahu adhul bihi. Berperolehkan seseorang adhul bihi masuk padanya wa dan menutupnya. Nah, ini merupakan adab-adab seseorang ketika akan masuk ke WC jangan sampai memasukkan sesuatu yang terdapat dikir Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa jamban atau WC adalah tempat syaitan tempat buang air kecil, tempat najis, buang air kecil, buang buang kotoran, sehingga jauhkan sesuatu yang terdapat kiri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita, bahas, baca doa sebelum masuk. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian doa ketika keluar, jangan pas di dalam kita berdoa, tapi ketika keluar sudah keluar baru berdoa ghufranak. Dan jangan memasukkan kertas-kertas yang terdapat di kira Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku ataupun majalah-majalah Islam yang terdapat hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Terdapat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala simpan di luar. Dan di sini sebutkan fa'in khafa ala ma hum apabila ditakutkan hilang boleh bagi dia untuk memasukkannya dikarenakan darurat wa ditutup ditutuplah sesuatu jangan ter terbuka nah <clears throat> karena hal ini senantiasa sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi Alaihissalam ketika membuang hajatnya ada orang lewat mengucapkan salam dan Nabi Alaihissalam tidak menjawab salamnya. Kenapa? Karena sedang membuang hajatnya. Nah, hal ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita berada di WC, jangan lama-lama. Nah, karena WC adalah tempat kotoran, tempat syaitan. Sehingga kita kita akan masuk berlindung dari dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal wal khubais. Nah, ini juga seseorang senantiasa HP-HP yang di sana terdapat ya, ayat Al-Qur'an, bacaan bacaan-bacaan murotal dan sebagainya, simpan di luar. Atau apabila di sini dititipkan kepada penitipan. Apalagi yang di sana terdapat azan misalkan. Dan hal ini sebagaimana pernah ditanya kepada Syekh Allah Abdullah Bukhari rahmatullahi taala alaih, ah, taala seseorang senantiasa jangan mengetel adan-adan yang di sana di dalam HP. Kenapa? Karena takutkan ketika dia masuk ke HP, ketika buang air kecil, ketika buang air besar, pas adan. Karena waktunya kadang bersamaan. Nah, dan hal ini perlu di, dihindari. Hal ini perlu di, dihindari. Nah, Baik. Wa qala hafidhullah ta'ala wa la yanbaghi lahu ayatakallama hala qada'il haja. Faqad warada fil hadis anna Allah yamkutu ala dhalik wa yahrumu alaihi qira'atul Qur'an. Dikatakan oleh hafidhullah ta'ala Walayan bagi dan tidak sepatutnya seseorang untuk berbicara ketika membuang hajatnya. Faqad warada fil hadis anna Allah yamkutu ala dalik Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam Allah Subhanahu wa taala murka orang yang ngobrol ketika buang hajatnya. Wa yahrumu alaihi qiraatul Qur'an dan diharamkan baginya membaca Al-Qur'an. Nah, di antara adab-adab seseorang ketika buang hajatnya, sepatutnya seseorang tidak berbicara ketika membuang hajatnya tidak berbicara kecuali ada keperluan. Tidak berbicara ataupun ngobrol. Nah. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi wasallam dari Jabir, Jika takwa ahadukum falyatawarraq kullu wahidin minhum an sahibhi, wa la fa Allah yamkutu ala dzalik." Apabila diantara kalian Apabila dua orang laki-laki itu dia buang membuang hajatnya, maka janganlah ngobrol kedua-duanya. Fa inna Allah yamkutu ala dalik. Sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan tadi. Nah. Dan para ulama mengatakan hadis ini walaupun hadis ini lemah akan tetapi termasuk dari adab-adab seseorang ketika membuang hajatnya jangan dia berbicara ketika membuang hajatnya lebih-lebih ngobrol atau jangan berpikir pada Allah Subhanahu wa taala ketika membuang hajatnya atau membaca Al-Qur'an ketika membuang hajatnya dan Syekh Syekh uh, Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala menyebutkan bahwa apabila lid darurah fahada jais. Contohnya seseorang ketika buang air kecil, buang air besar, air habis. Bingung dia. Sehingga dia boleh meminta tolong kepada temannya, memanggil memanggil temannya untuk mengambilkan air. Nah, fahada jais. Kenapa? Lidorur. Sedangkan tidak dalam sedangkan apabila tidak dalam keadaan darurat, maka hal ini dijauhi. Kenapa? Karena seseorang ketika membuang hajatnya senantiasa ya minhu, itu cepat-cepat dia selesaikan, kemudian setelah itu keluar. Jangan ngobrol, atau lain sebagainya. Atau ngobrol di HP misalkan. Atau SMS-an atau yang lain sebagainya karena seorang ketika membuang hajatnya, selesaikan hajatnya dan cepat, setelah itu baru dia keluar. Nah. Taib. Al-khulasah dari pembahasan yang kita bahas dari adab-adab qabail hajah. Taib yang pertama yang dikatakan Sallallahu taala di sini sebutkan yang pertama disunnahkan ketika masuk ke WC untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Ketika keluar disunahkan untuk berdoa gufranak. Disunahkan ketika masuk ke WC mendahulukan kakinya yang kiri keluar mendahulukan kakinya yang yang kanan. Kemudian di dalam adab qabail hajah ketika dia membuang hajatnya di luar senantiasa menjauh dari pandangan manusia. Nah. Kemudian di antara adab qabail hajah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tetapi menghadap ke bukan ke arah kiblat. Sehingga seseorang yang membangun rumah perhatikan mana arah kiblatnya. Kemudian posisi WC-nya jangan arahkan ke arah kiblat, ke arah utara atau ke arah selatan karena kiblat di kita di arah arah barat. <clears throat> Kemudian di antara ada pada qadail hajat senantiasa seorang menjaga dari percikan-percikan air kencingnya. Jangan sampai mengenai badannya ataupun pakaiannya. Dan lebih afdol seseorang untuk membuang air kecil di tempat yang lunak. yakni seperti di tanah. Karena hal itu lebih lebih aman, tidak terkena percikan, berbeda dengan keramik. Karena tidak menyerap air, ada percikannya. Sehingga ini perlu di, dijaga. Kemudian dari adab-adab qobail hajat, seseorang jangan memegang kemaluannya ketika membuang hajatnya dengan tangan kanannya. Kemudian diantara adab qobail hajat, jangan seseorang membuang hajatnya di tempat lalu lalang manusia Aufidillihim atau di tempat berteduhnya manusia Aufi mawari di miyamihim atau di sumber-sumber air dan ilahnya kalau ini bisa menimbulkan kemabaratan karena air kencing manusia najis kotoran manusia najis sehingga ketika seseorang kencing di sumber air orang yang memanfaatkan air tadi ditakutkan terkena najisnya, baik kotorannya ataupun air kencingnya. Kemudian di antara adab-adab qadail hajah tidak memasukkan sesuatu yang terdapat dikir Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab bahasa Arab ataupun yang lainnya. Nah, apabila dia ditakutkan hilang, maka boleh memasukkannya karena kan darurat akan tetapi yughatti ditutup. Kemudian diantara ada pada qabil haja walayan bagi lau ayatakallam. Jangan seseorang ngobrol ketika membuang hajatnya. Karena di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam annallaha yamkutu ala dzalik Allah murka terhadap perbuatan tadi. Dan juga diharamkan baginya untuk membaca Al-Qur'an. Allah taala alam taib. Sisa dari adab-adab qabail hajat insyaallah taala kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. subhanakallah ma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.